Nah, dimasukkan bab At-Tanjim ke dalam kitab Tauhid karena di sana adanya perbintangan-perbintangan atau ilmu perbintangan yang diyakini dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang bisa menjadikan sebab terjatuh kepada kebatilan, kesyirikan. Sehingga dimasukkan bab ini di dalam kitab tauhid sebagai upaya menyelamatkan diri dari perkara berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Ya. Masih muslimin, maka akan dibawakan riwayat yang datang dari Imam Al-Bukhari. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kita bacakan dalil yang dibawakan oleh Al-Imam. Qala Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari fi sahihihi. Di dalam kitab sahih beliau. Mukhtasar Sahihul Bukhari. Qala Qatadah telah berkata Qatadah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'alaf riwayat dari dari seorang tabi'in bernama Qatadah. Apa kata Qatadah rahimahullah? Qala khalaqallahu hadhihi an-nujuma lisalasin khalaqallahu Allah taala telah menciptakan hadihin nujum bintang-bintang ini lisalasin untuk tiga perkara Allah telah ciptakan bintang-bintang ini lisalasin untuk tiga perkara hikmah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Hikmah diciptakannya bintang itu untuk apa? Iya Disinilah butuhnya seorang terhadap bimbingan ilmu Sehingga tidak terjatuh kepada kebatilan apalagi kesyirikan Maka Imam Bukhari Membawakan dalam kitab sahihnya Dalam kitab beliau Bad'ul Khalqi Bab Finnujum. Nujum Imam Bukhari membawakan riwayat dari Qatadah, kibaru tabi'in. Pembesar, ulama besar dari kalangan tabi'in. Qala khalaqallahu hadhihi nujum lis Allah ciptakan bintang-bintang ini untuk tiga perkara. Apa saja? Yang pertama, zinata zinatan lis sebagai zina perhiasan bagi langit hikmah yang pertama diciptakannya bintang-bintang oleh Allah Ta'ala adalah zinatan lisamai sebagai perhiasan-perhiasan yang ada di langit yang kedua warujuman lisyayatini yang kedua warujuman lisyayatin sebagai pelempar-pelempar setan sebagai pelempar setan setan ya yang ketiga wa alamatin yuhtada biha dan sebagai alamah tanda petunjuk yuhtada biha yang bisa dijadikan sebagai petunjuk sebagai petunjuk arah sebagai tanda-tanda yang ada di langit. Yuhtada biha yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. Tiga ini, tiga hikmah diciptakannya bintang ini telah jelas dalam Al-Quran. Nanti kata-kata kita sebutkan. Lalu kata Imam Qatadah, Faman ta'awwala fiha khaira maka barang siapa yang dia itu ta'awwala, menafsirkan, mengartikan selain tiga perkara itu akhpa'a wa adha'a nasibahu. Maka sungguh dia telah salah, keliru. Faqad akhta'a sungguh telah berbuat kesalahan wa adha'na nasibahu dan telah menyanyiakan bagiannya nasibnya telah menyanyiakan nasibnya wa takallafa ma la ilma lahu bihi dan dia telah membebankan atas dirinya membebani atas dirinya dengan suatu perkara yang tidak ada ilmu baginya maka dia telah takalluf. Takalluf artinya membebani sesuatu pada dirinya yang Allah tidak berikan ilmu atasnya. Hadis rawahu Al-Bukhari. Kembali kepada ucapan Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari sudah masyhur imam fil hadis. Di dalam kitab sahihnya, maksudnya kitab sahihnya Sahih Bukhari pada bab Badul Khalqi. Naam. Di dalam kitab Sahih beliau Sahih Bukhari Badil Khalqi bab fin Nujub. Qala Qatadah berkata Imam Qatadah. Siapa Qatadah ini? Qatadah huwa dia adalah Ibnu Ti'amah. Ibnu Ti'amah. Iya. Dan beliau As-Sadusi Abu Al-Khitab Abu Al-Khitab Abdarirul Akhmah Dan beliau Orang yang dilahirkan Dari kecil Dalam keadaan akhmah Tidak melihat Lahir dalam kondisi buta Dorirul akhmah Dia dalam kondisi buta Tapi semenjak lahir Beliaulah Imam Qatadah. Beliau Ibnu Di'amah. Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khitab. Al-Basri. Beliau adalah Al-Basri. Iya. Dan beliau barakallahu fikum kana ayah fil hifdhi wa imaman fin nasab min akabirit tabi'in. Beliau termasuk ayat, tanda, tanda yang Allah berikan kepada manusia dalam hafalan. Iya. Kenapa? Karena beliau seorang imam yang lahir dalam kondisi uh, buta. Kondisi buta rahimahullah. Walaupun dalam kondisi buta beliau belajar. Belajar dan beliau menghafal Al-Quran. Dan kelebihan yang Allah berikan kepada beliau ialah beliau sangat kuat hafalannya. Beliau sangat kuat hafalannya. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Tadribu Rawi bahwasanya beliau pernah menghafal surat Al-Baqarah. Dia menghafal surat Al-Baqarah. Dan kemudian beliau baca dan tidak ada satu huruf pun yang terlewatkan. Beliau memiliki kekuatan hafalan sampai dikatakan kata Abdullah Al-Mazani ma raaitu alladhi wa ahfad minhu Aku belum pernah melihat sosok manusia yang sangat kuat hafalannya dibandingkan Imam Qatadah. Kalau dia mendengar hadis, sekali mendengar maka beliau hafal. Iya. Beliau langsung menghafal. Iya. Dan beliau barakallahu fikum dikisahkan quri'a alaihi sahifah Jabir marratan wahidah. Pernah dibacakan lembaran hadis yang ditulis oleh Jabir marrotan wahidah, dibaca sekali. fahafidoha Maka begitu dibacakan sekali, dia langsung menghafal. Dia langsung hafal dengan hadis yang dibacakan kepada beliau. Nah, itulah maka dikatakan imam fil hifd. Dia buta namun Allah berikan kelebihan dari sisi hafalan. Menghafal ilmu. Iya. Sehingga ma'asirul muslimin. Inilah para ulama yang mendahului kita dalam kebaikan dalam belajar ilmu agama. Walaupun buta tidak menghalangi belajar Al-Qur'an. Walaupun buta tidak menghalangi mereka untuk belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang buta dari lahir di zaman sekarang yang kadang Allah berikan kelebihan-kelebihan hafalan. Iya. Allah berikan musibah namun kadang Allah berikan kebaikan yang lain, kuatnya hafalan. Bangka alangkah baiknya kalau seandainya dia diberi musibah tidak melihat dari lahir Sementara diberikan oleh Allah kelebihan hafalan untuk menghafal ayat, menghafal hadis. Ini akan lebih besar manfaatnya. Daripada seorang, naam, dia khawatir. Akhirnya apa? Khawatir tidak mendapatkan bagian dunia. Iya. Coba kalau alihkan konsentrasinya terhadap agama. Maka ini akan lebih besar manfaatnya karena ilmu jauh lebih besar manfaatnya daripada harta. Iya. Kalau zaman sekarang orang buta cenderungnya untuk belajar apa? Ilmu mijet. Ya. Ini akan lebih. Insya Allah kalau dia diberi kelebihan hafalan dan dia manfaatkan hafalannya, ini jauh lebih besar. Seperti Imam Qatadah rahimahullah. Dan beliau wafat. Ada yang mengatakan pada tahun 117 Hijriyah. Ada yang mengatakan 118 Hijriyah. Beliau termasuk min akabir at-tabi'in. Ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in rahimahullah. Apa kata Imam Qatadah? Lihat. Imam Qatadah menerangkan menerangkan ilmu yang terambil dari Al-Qur'an. Ya, dari Al-Qur'an. Menerangkan khalaqallah khalaqallahu Allah taala telah ciptakan hadihin nujuma bintang-bintang ini lisalasin untuk tiga perkara. Kata Syekh Semin, khalaqallahu hadihin nujuma lisalasin li salasin. Lam di sini sebut lam ta'lil. Apa lam ta'lil? Lam yang mengandung makna arti tujuan. Alasan. li bayanil illah wal hikmah. Untuk menerangkan alasan atau hikmah. Hikmah Allah menciptakan bintang-bintang untuk tiga perkara ini. Itu maknanya. Yang kedua, kalimat as-salasi. Qauluhu wa yajuzu lis-salasati. Bisa muannas, lis-salasah. Lakin as-salas ahsanu. Tapi kalau dibaca lis-salasi ini lebih baik. Lis-salasi hikamin. Allah ciptakan tiga bintang-bintang ini lisalasi hikamin, tiga hikmah di antaranya. Walihada hudifat utaknis. Oleh karena itulah dibuang, dibuang huruf lisalasati, taknya dibuang pada kalimat lisalasati menjadi lisalasi. Karena apa? Bentuknya muannas. Hikah, hikmah. Yang pertama wasalasu hiya Yang pertama, zinatun zinatun samai Yang pertama, perhiasan perhiasan yang ada di langit. Dalilnya apa? Lihat, Imam Qatadah menyebutkan tiga tujuan Allah menciptakan bintang berdasarkan dalil yang pertama untuk perhiasan di langit. Seperti dalam surat Al-Mulk ayat kelima. Allah berfirman, Walakad zayyanna sama'a ad-dunya." Lihat, walakad dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh zayyanna sama'a. kami telah hiasi langit itu langit dunia maksudnya bimasabih dengan lampu-lampu. Misbah seperti lampu. Apa itu maksudnya? Bintang, bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang sebagai pelempar-pelempar setan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya diciptakannya bintang-bintang itu sebagai zayyanas sama kami jadikan perhiasan-perhiasan yang ada di langit dengan lampu-lampu misbah apa bentuknya bentuknya adalah bintang-bintang yang menyala itu li'anal insan dikatakan manusia Idza ra'as sabah asafiyah safiyah fi lailatin ghaira muqmarah wa laysa fiha kahraba yajid li hadhihi nujum. Sebab seorang kalau melihat ke atas dia melihat ke atas sana dalam kondisi safiyah terang benderang cerah langitnya tidak mendung iya, fi di malam hari Naam fi ghairi muqmirah tanpa ada rembulan. Bulannya tidak kelihatan. Walaysa fiha kahroba, tidak ada lampu-lampu yang terang. Apa yang terlihat? Yajid lihadhin nujum. Niscaya dia akan mendapatkan di atas sana bintang-bintang. Dalam kondisi minal jamal al-azim dalam kondisi bintang-bintang tersebut sangat indah. Jamalul azim, jamalul azim luar biasa indahnya. Ya. Mala ya'lamuhu illallah yang tidak mengetahui keagungan itu kecuali Allah. Yang terlihat sejumlah itu. Tapi hakikatnya ribuan yang bisa yang Allah taala eh, ciptakan dari bintang-bintang tersebut fatakunu ka'anah ghayatun mahallah bi anwa'i minal fittah allami'ah kamu lihat bintang yang terang benderang tadi seolah-olah itu dalam di tempat yang sangat indah yang terang berkilat ya al-fiddah lami'ah seperti apa namanya fitbah eh, fiddah yang mengeluarkan cahaya Hadihi najmah mudi'ah kabirah. lal jamrah. Bintang ini menyala warnanya cendong kepada warna merah. Wadi tamilu ila zarqah atau kepada biru atau warna yang uh, lainnya Wadi khafifah Wadi mutawasitah. ini ada yang kecil ada yang besar atau yang sedang wahada syai'un musyahid Bintang yang besar, bintang yang kecil, yang warnanya kemerahan, yang terang, yang putih tadi. Semuanya bisa disaksikan. Wal naqulu. Nah sekarang pertanyaannya. Jadi jelas bahwasanya fungsi bintang yang ada di atas sana sebagai hiasan-hiasan langit dunia. Langit dunia adalah yang kita lihat dengan mata telanjang itu. Bukan untuk meramal nasib. Bukan untuk menentukan nasib sial atau untung seseorang. Nah sekarang pertanyaannya. Wahal naqulu. Inna inna zahiratal aya karima anna nujuma murassa'ah fis sama Pertanyaannya, apakah kita mengatakan secara zahir ayat bahwa bintang-bintang itu apakah itu melekat ke langit? Ini langit, nempel di langit. Au naqulu la yalzimu ataukah tidak mengharuskan demikian? Iya. Apakah lampu itu bintang tadi nempel di langitnya atau tidak menempel di langitnya? Apa kita akan mengatakan demikian? Maka al-jawab, jawabannya la yalzimu min dalik. Tidak mengharuskan bintang-bintang tadi nempel di langitnya. Kenapa? Antakuna nujuma murasa'ah fis sama. Tidak mengharuskan bintang tadi nempel di langitnya. Allah taala berfirman, di dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Dalil. Kalau bintang yang kita lihat itu tidak nempel di langitnya. Allah berfirman, "Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar." Kullun fi falaki yasbahun. Surat Al-Anbiya 33. Wa huwallazi dan dialah Allah zat yang telah menciptakan al nahar waktu malam, waktu siang. Wasyamsa wal qamar yang menciptakan matahari dan rembulan. Kullun semuanya itu apa itu? Siang, malam, matahari, rembulan. Fi falakin yasbahun. Ayat eh, turun. Pada porosnya, pada garis edarnya itu mereka ya turun berputar. Artinya apa? Kullun lahu falak. Masing-masing memiliki garis edarannya. Wa, wa ana syahadtu bi'aini Annal qamara khasafa najma minan nujum ay khattaha. Saya lihat sendiri. Saya saksikan dengan mata saya sendiri bahwa rembulan itu tertutup oleh bintang-bintang najmah minan nujum. Apa namanya? Gugusan bintang dari bintang-bintang yang ada. Ay khattaha. Wa hiya minan nujumil lamiah kabirah. Bintang itu menyala dengan terang Ka'an kana yaqrabu haulaha min akhir syahr. Yang itu terjadi di akhir-akhir bulan. Wa inda kurbil fajar mendekati waktu fajar khattaha dia menutup. Syekh Utsaimin ingin membuktikan Makna ayat apakah bintang tadi sebagai hiasan langit harus nempel di langitnya atau tidak? Jawabannya Syekh bahwasanya bintang itu rembulan tadi punya garis edarannya sehingga tidak harus nempel di langitnya yang kedua Syekh menyaksikan dengan matanya sendiri bahwasanya melihat gugusan bintang menutup rembulan di akhir waktu fajar naam fakaan fakan fakan fakunna lana rohabil marroh kami kami meli, tidaklah melihat hanya sekali Wadalika qabla amain fi akhir Ramadan. Dan ini terjadi sebelum dua tahun di akhir Ramadan. Idan kalau begitu kesimpulannya apa? Hiya aflakun mutafawithatun fil irtifa'i wan nuzul. Kalau begitu bintang yang ada di langit itu adalah memiliki garis edaran. Garis edar yang mutafawitah bertingkat-tingkat fil irtifa ketinggiannya wanuzul turunnya turun dan naiknya wala yalzimu an takun murassa'ah tidak mengharuskan makna ayat bintang itu nempel di langitnya ini jawaban Syekh rahimahullah fa kalau ada orang bertanya lagi. Kalau ada orang tanya lagi, famal jawabu an kaulih. Lalu jawaban firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mulk. Zayyannas sama'ad dunya. Sungguh kami telah hiasi langit, langit dunia. Kulna. Kami jawab, innahu la yalzimu min tazyini syai' bi syai' ayyakuna mulasaqan lah yang namanya menghiasi sesuatu itu tidak mengharuskan sesuatu hiasan tadi nempel pada barangnya iya langit dihiasi dengan bintang tidak mengharuskan sesuatu yang menghiasi tadi nempel pada barang yang akan dihiasinya. Aro'aita, tidakkah anda melihat? Lawa anna rajulan ammara qasra. Coba kamu lihat. Kalau ada orang ingin menghias istananya, rumahnya. Waja'ala haulahu surayat Lalu istananya dijadikan surayat, lampu-lampu yang digantung. Untuk lihat lampu-lampu, ada yang nempel, ada yang gantung. Dulu, ini lampu yang di tengah antum. Lampu apa nama ini? Namanya surayat, lampu yang digantung. Kalau dulu digantung pakai kendil, taruh hias. Iya. Maka kamu lihat di situ lampu yang surayat, lampu yang digantung tadi kabiratun wa jamilah. Besar dan indah. Kan ini akan semakin indah lagi kalau warnanya warna-warni. Tapi kan ini masjid sederhana mungkin ya. Kalau istana luar biasa, dibikin lampunya itu berwarna-warni, berputar-putar, semakin indah. Apakah mengharuskan lampu itu nempel di dinding atau di atapnya? Fal jawab tidak. Walaisat ala judranih tidak mengharuskan dia nempel di temboknya. Fanadir ilal qasar min ba'di yara annaha zinah lahu. Maka orang yang melihat memandang kepada istana yang dihiasi tadi min bu'din min bu'din dari jauh. Dia ya, lihat dari jauh. Dari kejauhan yang luar biasa akan terlihat annaha zinah lahu, itu hiasannya. Wa illam takun mulasaqah sekalipun tidak nempel. Dilihat dari jauh kesannya lampu nempel di atas langit-langit istana tersebut. Dari jauh. Kalau dilihat dari jauh. Ternyata kalau dilihat dari dekat lampunya tidak nempel di atas langit-langitnya. Perhatikan. Demikianlah Syekh al Uthaimin ingin memahamkan kepada kita bahwa apa yang kita lihat di atas sana adalah sesuatu yang sangat jauh. Naam dan itu langit memiliki sab'a tara'iq memiliki lapisan-lapisan. ya. Ini sisi pertama faidah bintang adalah untuk hiasan langit, bukan untuk ngeramal nasib. Taib. Yang kedua. Jadi Imam Qatadah membawakan ucapan berdasarkan ayat. Cuman beliau tidak sebutkan apanya? Ayatnya. Ulama dulu, para ulama salaf, mereka sedikit ucapannya, tapi terkandung ilmu yang dalam. Iya. Makanya untuk melihat ulama salaf, mereka berbicara ringkas, tapi isinya adalah dalil. Itu para tabi'in. Beliau mengatakan, bintang diciptakan untuk tiga hal. Satu, dua, tiga. Tanpa menyebutkan ayat, tanpa menyebutkan hadis, tapi berdasarkan ayat dan hadis. Ucapannya balik. Membantah orang yang ada pada zaman beliau. Syekh Fauzan menerangkan. Ucapan Imam Qatadah adalah untuk membantah. Orang yang ada pada zaman itu yang menafsirkan adanya bintang-bintang untuk selain tiga hal. Iya, lihat. Jadi ulama berbicara dalam rangka membantah. Imam Qatadah berbicara bintang diciptakan untuk tiga hal, bukan untuk yang lain, bukan untuk meramal nasib, untuk membantah orang yang berbicara tanpa ilmu. Ini perlu dipahami. Sehingga dakwah para tabi'in, ucapan para imam dahulu adalah seringkali ilmu yang mereka sampaikan. Termasuk para ulama menyusun hadis, menulis hadis, menulis kitab, penjelasan akidah, ahlu sunnah misalnya, untuk membantah ahlul bid'ah. Seringkali demikian. Yang kedua, Tujuan yang kedua Allah ciptakan hikmah dari bintang ialah rujuman lisyayati. Pelempar setan. Ai syayatin al-jinni. Setan jin. Sebab setan ada dua. Yang pertama setan dari kalangan manusia. Yang kedua setan dari kalangan jin. Naam dan kita diperintahkan untuk berlindung diri dari setan jin dan setan manusia. Iya. Makanya Abu Hurairah atau dalam riwayat ketika ada seorang menolak hadis sahih coba pegang dia. Terus kan Diruqyah. Khawatir mbok dia itu bukan manusia. Jin kafir. Bisa jadi. Karena sebagian jin kafir menginginkan manusia ikut kafir. Taib. Walaisu sayatin al-ins. Bukan setan manusia. Liana syaitan al-ins lam yasiluha. Karena setan. Setan manusia tidak pernah sampai ke atas langit sana. Tidak sampai ke langit sana, tidak nyampe. Ya. Lakin sayatinul jin wasaluha. Tapi setan-setan jin mereka undung-undungan sampai ke langit sana mencuri pendengaran-pendengaran langit, berita-berita langit yang selanjutnya disampaikan jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya selanjutnya diinformasikan kepada para dukun-dukun untuk disebarkan di tengah manusia sebagai fitnah. Nah ini mereka mampu. Ya maksarul jin ini statatum. antan fudu ditantang oleh Allah dalam surat Ar-Rahman. Kalau kalian mampu, hei eh, bangsa jin, mampu menembus langit, eh, maka silahkan kalian tembus. Ternyata mereka tidak mampu. Kenapa? Fanfuduha. Maka silahkan kalian tembus ke sana. Ternyata tidak mampu. Iya. Sehingga fahum akdar min syayatinil insi setan jin lebih mampu dari setan manusia. Kalau ada orang katanya bisa naik ke atas, pakai apa? Pakai pesawat sampai ketinggian yang paling tinggi sana. Maka jin lebih mampu. Walahum quwwatun 'azimah nafidah. Jin memiliki kekuatan yang bisa dibuktikan. Qala ta'ala contoh an amalihim adal ala qudratim contoh atas tindakan jin yang menunjukkan kemampuan mereka wasayatina kullabannain wa khawas jin yang ditundukkan oleh Nabiullah oleh Allah taala untuk Nabi Sulaiman jin-jin ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman apa itu wasayatin dan jin-jin kullabana bana cincin yang mereka itu bana yang semuanya bisa membuat bangunan wa dan yang bisa masuk ke dasar laut iya iya asakharna li Sulaiman kami tundukkan cincin tadi untuk Nabi Sulaiman membuat apa namanya wali sebesar apa Eh, dalam surat Ar-Rahman, eh, dalam surat An-Nahl, An-Naml, mereka diperintah oleh Nabi Sulaiman bikin kuali-kuali seperti telaga apa namanya? Eh, yang sangat besar di situ. Wa akharina muqarranina fil aswad dan sebagian lagi mereka terbelenggu. Wa qala ta'ala Allah kisahkan juga qala ifrit jin yang bernama Ifrit minal jinni ketika Nabi Sulaiman ingin mendatangkan singgasananya Bilqis atau dia mengatakan bukan namanya Bilqis dia meriwayatkan lemah Raja Sabak, maka Ifrit berkata Ana atika bihi qabla an takuma min maqamik saya akan boyong, saya akan datangkan singgah sana Raja Sabah, Raja Sabah di, di Yaman, di negeri Yaman, ke Sam. Di mana itu? Baitul Maqdis. Yaman, Baitul Maqdis. Qabla antakum takum mim Sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Ya, cepat sekali. Bukan hitungan jam sebelum berdiri. Tapi ada yang lebih hebat. Orang yang memiliki ilmu memohon kepada Nabi Sulaiman memboyong sebelum matanya berkedip. Berkedip sudah datang. Ini dikisahkan oleh Allah kehebatan para jin-jin dan setan jin tadi dilempar oleh Allah taala ketika naik ke langit dengan bintang-bintang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan ini wa akhiru ta'wana wal afu minkum. Astaghfiruka wa atubu subhanakallahumma hamdik asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillah.